وفي الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن النصر مع الصبر واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allah 'alaik dalam hadis Rasulullah bersabda wa'lam ketahuilah annama asabaka sesungguhnya apa yang udah ditentukan oleh Allah sampai kepadamu lam yakun liyukhti'ak tidak mungkin akan luput darimu Wama akhta'aka dan apa yang luput darimu Lam yakun liusibak tidak mungkin akan sampai kepadamu Semua sudah ditakdir oleh Allah Yang sampai kepada kamu sesuai dengan ketentuan Allah Tidak lebih, tidak kurang Baik itu yang kamu harapkan maupun yang kamu tidak senangi sakit yang menimpa kamu itu sesuai dengan ketentuan Allah sehat yang kamu raih juga sesuai dengan ketentuan Allah rizki lancar juga sesuai dengan ketentuan Allah rizki macet seret itu juga sesuai dengan ketentuan Allah yang tidak ditentukan untuk kamu nggak mungkin kamu bisa rebut Rizki orang bisa kamu rebut? Nggak mungkin Yang sudah ditentukan kepada kamu Tidak mungkin akan luput dari kamu Diambil oleh yang lainnya selain kamu Baik Wa anna nasra ma'as sabar Dan sesungguhnya bantuan Allah itu bersama kesabaran Hah? Ketika Ditanya Bata Nasrullah kapan bantuan Allah Kok banyak sekali tantangan Banyak sekali yang gugur Mata Nasrullah Maka tidak boleh orang berputus asa Diajarkan Ala inna nasrallahi Qarib Bantuan Allah ntar lagi datang Hah? Ntar bantuan Allah ntar lagi dah Datang Allah subhanahu wa ta'ala maha memberikan hidayat Kalau seandainya Allah berkenan semua yang ada di bumi akan diberi hidayat oleh Allah. Walau syi'na lahadainna nasa kata Allah. Walau syi'na lahadainna lahadainan nasa jami'a. Kalau aku berkehendak semua orang aku kasih petunjuk bisa. Jadi Islam semuanya juga bisa. Tapi bagaimana Allah membuktikan bahwa tidak boleh manusia hanya berharap tanpa ada usaha. Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasih Allah itu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau sabar, maka datanglah bantuan Allah. Kalau awal mula Islam datang dengan susah payah bagaimana mengislamkan orang, bagaimana kakunya orang Arab, bagaimana tantangan mereka, bagaimana godaan mereka, tapi dihadapi oleh Nabi dengan sabar, dengan telaten, dengan teguh, dengan penuh harapan, akhirnya idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Datanglah orang berbondong-bondong masuk Islam Yang nggak diajak dari jauh pun datang masuk Islam Pertama untuk membawa Islam uh, Sulitnya setengah mati 13 tahun diganyang habis Rasulullah ada di kota Mekah Berapa banyak yang menjadi kurban Hasilnya pun tidak banyak Tetapi ketika ja'a Rasulullah Al-Fatah Ra'aitan nasadkhuluna fi jinilai afwaja maka yang disaksikan orang berbondong-bondong bukan satu dua berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus masuk Islam menyambut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semuanya adalah setelah sabar. Nah, begitulah yang dialami oleh para ambiya wal mursalin. Begitulah yang dialami oleh orang-orang yang salihin. Ashabul Kahf Bagaimana mendapatkan siksaan, ancaman, teror daripada orang-orang yang kafir sampai melarikan diri masuk ada di gua, ditidurkan selama sekian lama tahunnya? Hah? 300 tahun. Hah? Wasdatu tis'a. Kalau Hijriah 309 tahun. Bagaimana akhirnya Allah memberikan pertolongan dengan perubahan pemerintahan perubahan daripada masyarakat yang asalnya kufar menjadi muslimin mukminin billah subhanahu wa taala. <coughs> Tapi itu ma'as sabar. Karena itu kalau ingin bantuan Allah ya harus siap sabar. Jangan langsung ya apa ya kok begini ya? Kapan ya? Itu ya berharap boleh, tapi putus asa tidak boleh. Tetap lanjutkan estafet dakwah ini dengan penuh kesabaran. Yakinlah pasti Allah akan menjayakan agama ini liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ah, wa alam ketahuilah annal ummata sesungguhnya seluruh umat manusia dan jin sekalipun lawajtama'u kalau seandainya mereka bersepakat ala an yanfa'uka bi untuk memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu sepakat untuk bantu sepakat untuk ngasih sepakat untuk mengangkat sepakat sepakat semuanya lan yanfa'uka bis lan yanfa'uk mereka tidak akan bisa mereka tidak mampu memberikan manfaat illa bi kecuali dengan sesuatu qad bahwa Allah lak yang telah Allah tentukan bagimu Orang akan memberikan sesuatu kepada kamu Baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu pekerjaan, baik itu semuanya Sepakat semua membantu Maka tidak akan kamu dapatkan kecuali yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yakini itu semuanya Hah? Walau ijtama'u dan kalau seandainya mereka bersepakat berkumpul ala an yadurruka bisyai'in untuk memberikan madarat kepada kamu, kamu kepada eh, dengan sesuatu merugikan kamu kah mengancam kamu kah melakukan kejahatan untuk kamu kah merencanakan yang tidak baik untuk kamu kah lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik mereka tidak mungkin akan memberikan madarat kepada kamu merugikan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan yang terjadi pada diri kamu bukan karena apa-apa kecuali karena sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan kamu tidak akan bisa menghindar takdir Allah subhanahu wa ta'ala la yunil hadar anil gadar percuma ya kalau sudah ditakdir nggak mungkin sekalipun kamu hati-hati Sekalipun kamu menghindar, pasti kamu akan tertimpa atau mengalami sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ah, nggak bisa dihindari. Artinya begini loh. Jangan kamu itu terlalu berharap daripada makhluk. Makhluk ini mau ngasih apapun kepada kamu nggak akan kamu dapatkan kecuali sesuai dengan yang ditakdir oleh Allah. Jangan terlalu berharap. Jalan aja nanti. Hati kamu sehingga tidak sampai bergantung dengan makhluk dan jangan kamu putus asa kalau ada semuanya tidak ada yang bantu kamu semuanya dibenci kepada kamu semuanya tadi itu merencanakan jahat kepada kamu nggak boleh putus asa kenapa yang sampai kepada kamu itu sesuai dengan yang juga ditakdir oleh Allah karena itu paskan hati kamu tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh siapa yang bertawakal berpasrah diri kepada Allah maka Allah akan mencukupi mencukupi segala keperluannya mencukupi daripada segala kejahatan orang-orang yang tidak senang kepadanya nah, karena itu eh, paskan kepada Allah Subhanahu wa taala udahlah semua itu sudah ditentukan ke oleh Allah nah, jangan nanti akhirnya sakit wah itu musuh saya itu dan ini udah Nanti berharap sama Allah. Enggak usah kamu berharap kepada makhluk atau khawatir daripada makhluk. Semua sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir oleh Allah. Naam. Jadi kalau kita lihat memang sudah sunnatullah itu terjadi. Di bumi ini pasti ada perubahan. Ada pasang dan surut. Hmm? Ada siang dan ma malam. Kalau malam hari gelap, tunggu. Bentar lagi ada pagi kok. Ada siang hari, terang benderang nanti. Kalau kepanasan, tunggu. Bentar lagi terbenam. Akan nggak ada panas matahari sebentar lagi. Terus begitu. Sekarang kalau kamu itu lagi susah, tunggu. Bentar lagi insya Allah senang. Nah, kalau kamu itu senang, ya harus siap-siap. Bentar lagi juga mungkin susah kamu. Pasti itu. Oh, perputaran itu pasti, nggak bisa seneng terus surga, susah terus neraka. Tapi kamu di dunia ini ya silih berganti. Karena itu kalau kamu seneng imbangi dengan syukur kepada Allah. Karena itu kalau kamu itu susah imbangi dengan sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadinya stabil. Hah? Jadinya stabil. Gampangannya begini, kalau kepanasan cetek ke nasi. Kalau kedinginan matikan AC dekat dengan api biar hangat. Kalau mau lagi kamu itu nikmat, syukur. Kalau kamu tadi itu susah, paham Sabar, stabil jadinya. Stabil. Tapi kalau sudah nikmat, toh tidak pakai syukur kademen nanti udah dingin pakai AC lagi katuan nantinya ah, nikmat terus tidak diimbangi dengan syukur wah ini ini orang nanti akhirnya tersiksa dengan hartanya sendiri dia akan pusing dengan hartanya sendiri tidak akan menjanjikan itu semuanya kebahagiaan bagi dia nantinya la dunia wa la akhirah di dunia jadi fitnah di akhirat jadi hisap nantinya naudzubillah min dzalik Hah? Nah, begitu juga kalau kepanasan udah panas deket sama api kok bongon tambah nggak karuan begitulah juga udah dia sakit misalnya udah rezekinya seret misalnya nggak sabar wah tambah kacau akhirnya nipu akhirnya nyuri akhirnya bermasalah akhirnya masuk penjara macam-macam jadinya nah, karena itu imbangi itu semuanya nah, sehingga kita menjadi orang yang stabil wallahu alam